Kita masih bersama Kitab Al-Kabair. Pada pekan yang lalu kita telah membahas Al-Kabirah Al-Khamisah Asyarah berkaitan tentang eh, dosa besar lari dari medan pertempuran. Berikut ini kita akan melanjutkan. Al-Kabiratu as satu Asyarah Dosa besar yang ke-16 Yaitu Ghashul Imam Ar-Ra'iyah wadul lahum Pemimpin yang mengkhianati rakyatnya Dan berbuat aniaya zalim terhadap mereka Ini merupakan salah satu dosa yang diancam dengan ancaman yang berat yaitu bagi para pemimpin yang mendolimi, yang mengkhianati rakyatnya, menindas dan semena-mena terhadap rakyatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yaitu jabatan memimpin rakyatnya agar berlaku adil dan bersikap kasih sayang kepada rakyatnya. Maka apabila ia mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini, maka telah tersedia baginya ancaman yang sangat berat. Azab yang sangat keras. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah mengancam siapa saja yang berbuat khianat. Dan kita semua sepakat, semua manusia sepakat bahwa khianat itu adalah suatu perbuatan yang sangat buruk. Tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang suka dengan pengkhianatan dan dikhianati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, mencurangi kami, mengkhianati kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan juga Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam secara umum telah mengatakan adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dan juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan zalim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara, di antara sesama kamu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman atas dirinya. Dan penguasa ya pemimpin memiliki peluang yang sangat besar untuk berlaku aniaya berbuat kezaliman disebabkan kekuatan yang mereka miliki, kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki. Kedudukan mereka yang di atas ini membuka peluang bagi mereka untuk berbuat kezaliman terhadap rakyat jelata, kepada orang-orang lemah. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Adzulmu ittaqul zulm. Jauhilah perbuatan kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan sebagai pemimpin, ya setiap pemimpin akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, atas rakyat yang dipimpinnya. Nabi mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu ya setiap pemimpin akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya, akan akan menjadi mas'ul ya yang ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi atas rakyat yang dipimpinnya. Atas rakyat yang dipimpinnya. Maka dari itu ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an ya memimpin menjadi pemimpin berkuasa dan menjadi penguasa merupakan tanggung jawab yang berat dan besar yang terbeban di atas pundak seorang insan yang harus dia pikul sebaik-baiknya seadil-adilnya dan menjauhi kezaliman sejauh-jauhnya karena juga bagi pemimpin yang adil pemimpin yang berlaku adil Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang khusus pula ia termasuk salah satu di antara manusia, hamba Allah yang diberi naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah Al-Imamul Adil, imam yang adil. Banyak sekali hadis-hadis Nabi saw Alaihi Wasallam yang berisi peringatan, ancaman yang sangat keras terhadap perbuatan zalim ini ya khususnya dari penguasa terhadap rakyatnya. Di antaranya adalah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma ra'in ghashsha fa huwa finnar Siapa saja pemimpin yang mengkhianati ya yang menipu men mengkhianati mencurangi rakyatnya maka fahuwa finnar ia berada di dalam neraka ia berada di dalam neraka ini adalah ancaman yang berat maka dari itu kezaliman penguasa atas rakyatnya ini merupakan suatu dosa yang besar ya ini bukan kezaliman yang biasa ya karena ia telah eh, satu dia telah melanggar amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jabatan itu merupakan amanah yang kedua, dia telah menyakiti hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menebar kerusakan di atas muka bumi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ini salah satu ancaman orang-orang yang atau pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa yang berlaku lalim salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ada tiga manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak berbicara ya tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka tidak akan mensucikan diri-diri mereka dan Allah tidak melihat kepada mereka dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Syekhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir. Ketiga orang itu adalah orang tua yang berzina, maksudnya adalah orang yang sudah berumur tapi berzina, artinya dia sudah menikah dan berzina. Kemudian raja, penguasa yang berdusta, pendusta, yang selalu berbohong kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Ya, tidak memiliki harta tapi dia bersikap takabur, sombong. Nah, itulah dia tiga ya manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat. Ya, azab yang pedih pada hari kiamat. Salah satunya adalah penguasa atau raja yang pendusta, pembohong. Jadi ini merupakan ancaman yang berat yang menunjukkan bahwa pelaku-pelakunya jatuh dalam dosa besar. Khonifuddin, azanillah wa jami'an. Jadi dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa wa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah tidak ada seorang hamba pun yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyat memimpin hamba-hamba Allah lantas ia mati pada hari matinya dalam keadaan ia berdusta mengkhianati rakyatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Ya eh, dalam hadis yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa finnar. Ia berada dalam neraka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan haramkan atasnya surga. Ya Allah haramkan atasnya surga, Allah tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara kepadanya dan baginya adab yang pedih. Jadi jelas ini merupakan suatu dosa yang besar yang harus dihindari oleh setiap mukmin ya setiap muslim ya yang mendapat amanah kekuasaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa jabatan kekuasaan, kekuatan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memikulnya dengan sebaik-baiknya. Ya karena apabila kita berhasil memikulnya dengan sukses dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka balasannya juga besar. Ya, balasannya juga besar. Nah, dalam hadis yang lain dari Abu Umamah eh, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yali amra asyratin, fama fawqa dzalika." illa atallahu azza wa jalla maghlulan yaumal qiyamah yaduhu ila unuqih ya faqahu birruhu au au au au au baqahu ismuhu awaluha malamatun awsatuha nadamatun wa akhiruha khizzun yaumal qiyamah <clears throat> tidak ada seorang laki-laki memimpin sepuluh orang ya, memimpin sepuluh orang. Nabi mengatakan, "Mamin rojulin." Tidak ada satu orang laki-laki pun yang memimpin. Jadi ini menunjukkan bahwa pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Yang memimpin sepuluh orang atau lebih, ya sepuluh orang atau lebih. Nah, di sini tidak bisa kita ambil mafhum adat ya. Artinya berapapun yang dipimpin. Nah, biasanya sepuluh orang atau lebih. Nah kecuali ia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala Allah Allah Azza wa Jalla dalam keadaan terbelenggu ya dalam keadaan terikat dari tangan hingga lehernya ya terikat tangannya ke lehernya pada hari kiamat ya pada hari kiamat nanti ia akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tangannya terikat hingga lehernya ya Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan atau dosa. Eh, dari ikatan. Atau dosanya akan membuat dirinya celaka. Fakkahu birruhu au au bokahu ismuhu. Kalau dia baik, maka ia akan terbebas. Ya, kalau dia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang melaksanakan kewajibannya berlaku adil kepada yang dipimpinnya, fakkahu birruhu maka kebaikannya itu akan membebaskannya dari belenggu itu. Au atau au baqahu ismuhu atau perbuatan dosanya akan membuatnya binasa dan celaka. Yaitu apabila ia adalah seorang pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, ya maka ikhwanifiddina azanillahu wa iyyakum jami'an Aubakahu ismuhu dosanya itu akan membuatnya binasa akan mencelakakannya ia tidak akan terlepas dari belenggu dan ikatan tersebut begitulah kepemimpinan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah dia kepemimpinan itulah dia jabatan itulah dia kekuasaan awaluha malamah awalnya itu penuh dengan celaan kalau kita ingin jadi pemimpin ya, ya coba lihat sekarang ini penuh dengan celaan. Ya ada yang eh, memuji memang, tapi lebih banyak yang menghujat. Ya, memang ada yang memuji, ya, tapi lebih banyak yang menghujat. Nah, itu dia. Awalnya itu penuh dengan celaan. Pertengahannya mendatangkan penyesalan. Ya, pertengahannya mendatangkan penyesalan. Ya setelah memikul jabatan itu, ya barulah terasa beratnya, terasa e, beban yang berat menghimpit dirinya, ya mulai muncul penyesalan dalam hatinya dan akhirnya ya Nabi mengatakan wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah dan pada akhirnya di akhirat nanti pada hari kiamat akan menjadi suatu kehinaan atas dirinya. Demikianlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kekuasaan itu. Demikian juga masih diriwayatkan dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sinfani min ummati lan tanaluhuma syafaati ada dua jenis umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku artinya ia akan terhalang dari syafaat dari syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ia akan terhalang dari syafaat Nabi. Siapa dua jenis manusia itu? Yang pertama imamun zalumun ghasyum. Wa kullu ghalin Yang pertama adalah pemimpin yang zalim dan berbuat semena-mena ya khianat terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang melampaui batas dan sesat, ya sesat dari agama, jatuh dalam bid'ah, ahlu bid'ah, ya akan terhalang dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka terlempar dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika eh, Nabi mengatakan, Ana faratukum al haud, al haud. Aku adalah orang pertama yang sampai ke telaga Ya, kemudian barulah ya e, menyusul umatku mereka minum dari telaga itu. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Nah, kemudian aku lihat beberapa orang dari umatku terlempar darinya. Artinya terhalang darinya. Maka aku berkata, aku berseru, ummati ummati. Dalam riwayat lain, ashabi ashabi. Maka para malaikat mengatakan, Ya Muhammad, innaka lan tadri la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu. Maka Nabi mengatakan suhkon suhkon. Hai bu'dan bu'dan liman baddala liman baddala au ghayyara. Ya, kalau begitu pergilah, ya, menjauhlah, menjauhlah bagi orang-orang yang menukar-nukar dan merubah-rubah sepeninggalku. Jadi ahli bid'ah terhalang dari telaga Nabi dan terlahak terhalang juga dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya adalah ya orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan, orang-orang yang ber, apa namanya jatuh dalam bid'ah, ahli bid'ah. Ya, demikian juga yang pertama tadi yaitu imamun dolumun ghasyum pemimpin yang zalim lagi <clears throat> khianat dan semena-mena terhadap rakyatnya. Demikian. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat berat ya yang mana kalau seandainya ya setiap orang men men mencamkan hal ini baik-baik dalam benaknya, dalam hatinya, dalam jiwanya, niscaya mereka tidak akan berlomba-lomba, berebut-rebut untuk menjadi pemimpin. Nah, Diriwayatkan juga dari Amr bin Murrah radhiyallahu anhu ia berkata uh, ia berkata aku katakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ya aku men pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min imamin yughliqu babahu duna dhawil hajah wal khalla wal maskana illa aghlaqa Allahu azza wa jalla abwaba as samai duna khallatihi wahajatihi wa maskanatihi. Tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, orang yang punya kebutuhan dan keperluan, punya hajat, serta orang-orang fakir. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu langit ya dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu langit hingga ia ya apa namanya terhalang dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Ya. Maka Amr bin Murah berkata, semenjak ya Muawiyah eh, semenjak itu ya semenjak uh, uh, beliau ya Muawiyah mendengar hadis ini ya sejak itu Muawiyah menunjuk seseorang wakilnya ia menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat coba lihat ya ketika itu Muawiyah adalah seorang pemimpin Amr bin Murrah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepadanya. Dan hadis ini begitu menyentuh hati Muawiyah dan Muawiyah adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang yang baik, ya, seorang pemimpin yang saleh. Ya, dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tersentuh mendengar sabda Nabi itu, ya, ada peringatan, ya, nasihat yang secara tulus disampaikan secara langsung empat mata oleh Amr bin Murrah. Ia datangi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sampaikan hadis ini tidak ada seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintunya dari orang-orang yang punya kebutuhan dan orang-orang miskin, ya orang fakir, maka Allah akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan dan hajatnya. Maka semenjak itu Muawiyah menunjuk seorang wakilnya untuk mengurusi kebutuhan masyarakat. Nah hendaknya beginilah seorang pemimpin ya ketika disampaikan kepadanya oh Allah firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya maka ia segera melaksanakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya menerima nasihat yang baik ya dari ulama ya dari orang-orang yang berilmu hingga dengan kebaikannya itu maka baiklah seluruh rakyat demikian Khanifuddin para pendengar yang budiman. Jadi dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, Khonifuddin, ya terdapat ancaman yang keras, ya celaan dan peringatan yang keras terhadap pemimpin-pemimpin zalim yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya amanah untuk memerintah rakyat. Tapi mereka justru mengkhianati, ya menyia-nyiakan, mendolimi, menipu, bohong, membohongi rakyatnya, ya Misalnya para penguasa itu selalu memberi iming-iming janji-janji yang tak pernah ditepati. Nah, seperti ya ini nah, oleh karena itu banyak pemimpin yang terhing, yang terhinggapi dengan penyakit nifak. Idza haddatsa kadzaba, ya jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia boh, dia eh, dia tidak tepati. Wa idza utumina khan, jika diberi amanat dia khianat. Ya hendaklah itu dihindari ya sifat-sifat nifak seperti ini yang banyak menghinggapi para penguasa. Baik, oleh karena itu semua hamba yang tertolimi akan menuntut mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Apalagi orang-orang yang yang didolimi ini, ya doanya itu kan tidak ada hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman sebagai hakim, sebagai dai, sebagai muallim, sebagai guru, ya pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepadanya adalah ittaqi da'watal madlum. Ya, hindarilah, jagalah dirimu dari doa orang yang ditalimi. Artinya jangan sekali-kali berbuat zalim kepada bawahan kepada orang yang engkau pimpin ya sesungguhnya fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab tidak ada doa tirai penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala artinya doanya itu makbul demikian ikhwan azza azani Allah wa iyyakum jami'an jadi sebagai seorang penguasa hendaklah ia berlaku adil dan baik terhadap rakyatnya memperhatikan segala kebutuhan mereka karena itu sudah merupakan tugasnya ya yaitu melayani rakyatnya bukan rakyat melayani penguasa Ya, tapi penguasalah, pemimpinlah yang melayani rakyatnya. Mereka adalah pelayan. Itulah dia. Allah Ta'ala bebankan kepada mereka. Nah, demikian. Nah, sepantasnya juga seorang pemimpin dan penguasa itu wa iyyakum jami'an. Eh, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah eh, seorang pemimpin selayaknya dan sepantasnya untuk senantiasa membuka pintu untuk mendengar dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Mendengar laporan-laporan orang-orang yang tertolimi, yang mengadukan kasus-kasusnya kepada mereka. Ya karena itu merupakan kewajibannya dan merupakan hak dari rakyatnya. Ya merupakan hak rakyatnya untuk mendapatkan uh, perlakuan yang baik dan keadilan dari penguasa. Demikian ya khonifuddin azani Allah wa jami'an. Ya. Barang siapa pemimpin, ya siapa saja pemimpin yang menutup pintunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman terhadap pemimpin ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya dan tidak akan diperkenankan segala permohonannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Demikian ancaman yang besar terhadap pemimpin yang selalu ya menutup diri terhadap rakyatnya, ia tidak mau mendengar keluhan-keluhan rakyatnya. Nah, kemudian setiap kezaliman, kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh para pemimpin akan menghalanginya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini jelaslah bahwa ya dosa ya mereka ini lebih besar daripada eh, apa namanya eh, dosa-dosa uh, pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diberikan kepada umat beliau yang melakukan dosa besar. Jadi ini eh, juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa ya ikhwani azani Allah wa ayyakum jami'an ya e, berkhianat terhadap rakyat pemimpin yang berkhianat terhadap rakyatnya ini merupakan mengkhianati rakyat itu merupakan suatu ke, apa namanya ke perbuatan dosa yang besar. Nah, kemudian juga sebagai seorang pemimpin ya mereka tidak boleh ya selalu mencari-cari kesalahan rakyat. Ya, mencari-cari ya kesalahan rakyat. Nah ini ya sering kita dapati dari para pemimpin ya, mereka suka mencari-cari ya, kesalahan ya, rakyatnya. Ya padahal ini ya, adalah suatu perbuatan yang salah dan termasuk bentuk kezaliman ya seorang penguasa terhadap rakyatnya. Muawiyah ya radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka inittaba'ta ini in ittaba'ta awratil muslimin afsadtahum aw kitta an tufsidahum Sesungguhnya apabila kamu selalu mencari-cari kesalahan kaum muslimin, berarti kamu telah merusak mereka atau kamu hampir membuat mereka rusak. Ya. Demikian juga seorang amir, ya, diriwayatkan dari Abu Umama Al-Mikdam bin Ma'dikarib, Karib, Kathir bin Murrah dan Umar bin Aswad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal Amir idza betagha riba finnas absadahum. Sesungguhnya seorang pemimpin apabila ia selalu ya curiga terhadap rakyatnya berarti ia telah merusak mereka. Ya, mencari-cari kesalahan rakyatnya ya untuk e, semata-mata untuk melampiaskan ataupun menjatuhkan hukuman terhadap mereka ya tanpa kesalahan yang mereka lakukan karena e, biasanya ya rakyat jelata tidak punya kekuasaan apa-apa ya mereka e, apa namanya pasrah terhadap apa yang diper, e, yang yang mereka terima perlakuan yang mereka terima dari e, penguasanya nah ini ikhwanifiddin azan Allah wa jami'an pemimpin seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka, ya bahwa ia telah merusak ya kaum muslimin, ya mereka telah apa namanya uh, merusak ya rakyatnya sendiri. Nah demikian ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ikhwanifiddin haram hukumnya eh, penguasa itu mencari-cari kesalahan rakyat. Ya karena itu dapat membuat mereka rusak. Demikian ikhwanifiddin. Ya Abu Ja'far At-Tahawi ya berkata di dalam kitab Muskilul Athar ya ya beliau mengatakan seolah-olah jika seorang pemimpin mencari-cari kesalahan rakyat padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya maka rakyat pun akan meniru apa yang ia lakukan dan tentunya hal itu akan merusak tatanan masyarakat ya nah demikian Khonifuddin Taib dan pemimpin dan para aparat ya aparat-aparat pembantunya yang mencari-cari kesalahan rakyatnya lalu menunduh rakyatnya berbuat salah tanpa bukti ya tanpa dosa yang mereka lakukan maka tuduhannya tidak dapat diterima ya berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya didatangkan ke hadapan beliau seorang laki-laki lalu dikatakan kepada beliau dari jenggot orang ini menetes minuman khamar ya seorang laki-laki dibawakan didat didatangkan dihadapkan kepada beliau lalu dikatakan kepadanya ya dikatakan kepadanya kami telah menemukan jenggot orang ini telah menetes padanya khamar maka Abu, Abu Mas'ud berkata kami telah dilarang untuk memata-matai seseorang tetapi jika ada bukti yang jelas maka kami akan menghukumnya jadi Ikhwanifiddin satu uh, sikap dan perilaku yang sangat buruk dari penguasa adalah dia memata-matai rakyatnya lalu dia mencari-cari kesalahan rakyatnya dan menjebak eh, ya menjebak rakyatnya ya agar jatuh dalam hukuman. Ya, nah ini adalah satu perbuatan yang salah ya. Nah demikian. Taib Khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an dan itu termasuk eh, apa namanya kita katakan sebentuk kezaliman ya dari seorang penguasa terhadap rakyatnya. Ya, eh, dan juga tadi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin yaitu kesalahan-kesalahan kaum muslimin maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar ya aibnya atau rahasianya walaupun sampai ya, ke dalam kamarnya. Nah, itu adalah ancaman ya orang-orang yang suka mencari-cari, membongkar aib dan kesalahan apa namanya rahasia uh, kaum muslimin fiddin Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan juga penguasa itu tidak boleh mengambil keputusan hukum ya dalam keadaan dia marah, emosi. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahkumu ahadun bainasnaini wa huwa ghadban." Janganlah seseorang itu mengadili dua orang yang bertikai sementara ia dalam keadaan marah. Sementara ia dalam keadaan marah. Nah demikian juga, ia tidak boleh berlaku semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Ya, ia tidak boleh semena-mena di dalam menjatuhkan hukum. Artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak. Ya, artinya dia harus mendengar dari kedua belah pihak yang bertikai. Janganlah dia berat sebelah di dalam hukum yang mana ini merupakan suatu kedaliman, ya bentuk-bentuk kedaliman, ya di dalam hukum ikhwan fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian pula penguasa ya dan aparat-aparatnya diharamkan menerima uang suap ya dalam menetapkan keputusan atau di dalam ketika dia memegang jabatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta wa ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain ya di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara dengan jalan dosa dengan jalan berbuat dosa secara apa namanya secara uh, kita katakan tidak hak ya dengan dosa padahal kamu mengetahuinya demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi ya yang yang mana mereka ya Allah Subhanahu wa taala sebut sama lil kadhibi akaluna lisuhti mereka itu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong isu-isu ya yang sekarang ini coba lihat banyak ya beredar ya man manusia ya, di ya, dikondisikan suka mendengar isu-isu ya desas-desus yang tidak jelas kabar-kabar kaleng atau kabar-kabar burung yaitu adalah sifat orang-orang Yahudi. Kemudian akkalu naris suhti, banyak memakan yang haram. Al-Khattabi ketika menafsirkan ayat ini yaitu yaitu mereka suka memakan suap, mereka suka memakan riswah. Nah demikianlah orang-orang Yahudi ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Nabi SAW melaknat ya orang-orang yang menyuap dan menerima suap. La'ana uh, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, uh, ia uh, bersabda, uh, ia berkata, la'ana la Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Hurairah mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat ya penyuap dan yang menerima suap pemimpin yang menerima suap ikhwanifiddin. Jadi haram hukumnya bagi penguasa itu menerima suap ya termasuk juga menerima hadiah ya ke, eh, eh apa namanya eh, ketika ia menjabat. Nah ini termasuk ya kategori eh, harta yang hulul, hadayal umal minal hulul. Ya, eh, hadiah yang diterima oleh ya umal para pegawai atau pejabat itu termasuk gulul dan itu termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang harus dihindari oleh ya, setiap penguasa ya fiddin Allah wa iyyakum jami'an nah begitulah beratnya ia ya, menjadi penguasa maka dari itu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi awwaluha malamah, awsatuha nadamah, wa akhiruha ya khizun yaumal qiyamah ya awalnya itu penuh dengan celaan, caci maki, kemudian pertengahannya ya diliputi dengan penyesalan dan ditutup akhirnya dengan kehinaan ya pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat. Demikian ya Khonifuddin. Maka dari itu ya eh, Islam melarang ya, ya, ya umatnya untuk meminta jabatan. Ya, dilarang ya meminta jabatan. Ya, meminta jabatan itu dilarang. Hmm? Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita ya larangan ya meminta jabatan itu. Nah, kalau kita lihat nanti ini berbanding terbalik ya dengan keadaan ya sekarang ini di mana orang-orang justru mengatakan pilihlah aku. Ya, nah demikian. Kalau dulu ya mereka mengatakan aku bukan pilihan, namun sekarang orang-orang mengatakan pilihlah aku. Nah, jangan demikian ikhwan fillah. Ya diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata, Aku dan dua orang dari kaumku eh, datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang dari mereka berkata, Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabatmu. Ya, satu orang lagi mengucapkan perkataan yang sama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna la walihada hadha man sa'alahu wala man harasa alaihi. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Ya. Demikian juga Abdurrahman bin Samurah yang e, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha, ukilta ilaiha." Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaih, alaiha. Wahai Abdurrahman, jangan sekali-kali engkau minta jabatan. Sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya, maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Ya, yaitu tanpa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Namun apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, bukan karena engkau yang memintanya, engkau ber, bukan karena engkau berambisi mendapatkannya, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya, yaitu engkau akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya di dalam melaksanakannya. Nah, demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kalian selalu berambisi untuk menjadi penguasa wasatakunu nadamatun yaumal qiyamah. Padahal ya, itu akan membuat kalian menyesal nanti di hari akhirat. Ya, kelak kalian akan menyesal atas jabatan itu. Ya, jadi ini suatu hal yang kontradiktif. Kalian berambisi untuk menjadi penguasa, mendapatkan kekuasaan, namun justru padahal itu akan membuat kalian menyesal nanti pada hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan fani'mal murdi'ah wa bi'satil Fatimah. Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan. Ikhwani fiddin, azillah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya khususnya kepada eh, orang-orang uh, orang -orang yang memang tidak mampu dan tidak kuasa untuk memegang jabatan itu dan tidak cakap untuk memegang jabatan, jabatan atau kepemimpinan untuk tidak ya untuk tidak ya meng, apa namanya me, me, mengambilnya ataupun berambisi untuk mendapatkannya. Abu Dar Al Ghifari berkata, aku mengatakan ya Rasulullah, tidakkah anda berminat memberiku sebuah jabatan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk-nepuk pundakku dan bersabda, Ya Abu Ya Abu inna innaka wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha wahai Abu Dhar kamu adalah seorang yang lemah artinya beliau tidak punya bakat untuk memimpin dan tidak memiliki leadership ya, ya apa namanya uh, uh, bakat lah untuk memimpin tidak ada jiwa kepemimpinan ya dalam dalam dirinya Ya, maka Nabi mengatakan innaka dhaif, engkau lemah dalam hal ini. Ya, dan sesungguhnya ya jabatan itu adalah sebuah amanah dan penyebab kesedihan serta penyesalan di hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Ya, dia mendapatkan itu dengan cara yang hak dan melaksanakan semua kewajibannya. Dia tidak memintanya, dia tunjuk ya diminta oleh manusia karena memandangnya yang layak untuk memegangnya. Nah, kemudian melaksanakan semua kewajibannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, demikian pula dalam hadis Auf bin Malik ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In syi'tum ambatukum anil imarah wa mahiyah." Jika kalian mau ya kata Nabi akan aku beritahu kepada kalian tentang apa itu jabatan, tentang jabatan, apa hakikat jabatan itu. Ya, maka Nabi mengatakan awwaluha malamah, wasaniha nadamah, wasalisuha adabun yaumal qiyamah. Illa man adala, fa kaifa ya'dil ma'a aqribaihi, ama aqribihi. Nabi mengatakan jabatan itu awalnya adalah celaan, penuh dengan cacian, makian, celaan, begitulah dia. Yang kedua adalah penyesalan. Dan yang ketiga adalah azab pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang berlaku adil. Lalu Nabi berkata, bagaimana mungkin, bagaimana ia dapat berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya? Nah ini berat menjadi pemimpin itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang minta ya syafaat kepada Usama bin Zaid untuk meringankan hukuman seorang wanita yang mencuri di kalangan mereka. Ya, mereka ingin di, di apa namanya? Eh, dibebaskan dari hukuman. Mereka minta kepada Usama bin Zaid agar minta kepada Rasulullah supaya hukumannya diringankan. Maka Nabi mengatakan, seandainya ya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan akan aku potong tangannya. Nah, ini contoh pemimpin yang adil, ya karakter pemimpin yang adil dan eh, menetapkan dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu ya tanpa pandang bulu. Nah, apabila apakah ya seorang pemimpin itu bisa berlaku seperti itu? Apakah dia bisa berlaku adil terhadap keluarga-keluarganya? Nah, ini adalah suatu yang berat. Maka dari itu jabatan itu adalah suatu amanah yang sangat berat. Banyak yang akan ya apa namanya yang akan dipikulnya nanti pada hari kiamat. Dia akan e, ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya, semakin banyak yang dipimpinnya semakin berat tanggung jawabnya. Ya, apalagi memimpin Indonesia ini yang 250 juta penduduknya. Nah, betapa berat ya, kita bisa bayangkan betapa berat ya eh, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah demikian. Maka dari itu hendaklah ya para pemimpin itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan dia benar-benar melaksanakan amanah ya yang dibeban, yang dibebankan kepadanya itu dengan baik dan benar berlaku adil ya jadilah seperti ya contoh yang kita uh, sebutkan tadi ya Muawiyah bin Abi Sufyan ya begitu disampaikan kepadanya hadis dari seorang sahabat Amr bin Murrah dia langsung melaksanakan nasihat tersebut ya karena dia adalah pemimpin yang yang menginginkan kebaikan bagi rakyatnya Nah demikian. Dan dia tahu ancaman yang berat dan besar apabila dia berlaku uh, lalim ya, lalim dan aniaya terhadap uh, eh, rakyat-rakyatnya ikhwanifiddin. A'azani Allah wa Nah demikian. Oleh karena itu ya janganlah kita mengejar-ngejar jabatan, mencari-cari kepemimpinan dan E, apa namanya memintanya, berambisi untuk mendapatkannya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, itulah dia kajian kita pada pagi ini ya, eh, berkaitan dengan eh, dosa besar yang ke-16 yaitu eh, dosa mengkhianati dan berlaku aniaya terhadap rakyat dan berlaku lalim, dolim dan buruk terhadap mereka. Ya, itu saja. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan dosa besar yang ke-17 yaitu sombong insyaallah. Baik. Terima kasih jazakallah khairan atas uh, pembahasan dan materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kita akan simak dan ikuti selanjutnya sesi tanya jawab yang akan kami angkat dari pesan singkat atau Anda yang menghubungi kami via telepon. Baik, e, pertanyaan yang pertama datang dari pesan singkat kita angkat terlebih dahulu dari Abu e, Abdurrahman di Bekasi yang bertanya, Ya Ustaz, apabila kita mendapati pemimpin kita berlaku zalim dan berkhianat terhadap amanah yang diembannya, apa yang harus kita lakukan? Apakah boleh bagi kita untuk membangkang dan uh, menurunkan kursi kekuasaan dari pemimpin tersebut atau bagaimanakah yang uh, terbaik yang dilakukan menurut uh, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah jazakallah khairan Ustaz Ya, eh, bagus pertanyaannya. Tentunya ya eh, nasihat itu adalah eh, din, dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah li'aimatil muslimin. Nasihat untuk ya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, pemimpin itu juga memerlukan dan sangat sebenarnya sangat membutuhkan nasihat. Bahkan kalau bisa kita katakan tiap hari, tiap jam pemimpin itu perlu nasihat agar dia dapat melaksanakan jabatannya itu, amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi kebanyakan pemimpin itu jauh dari ilmu. Ya. Artinya dia bukan ulama uh, eh, umarok yang ulama. Memang jarang dan payah mendapatkan ulama yang umarok kan begitu ya. Nah, jadi um, umarok ini kebanyakannya adalah orang-orang yang jauh dari ilmu agama yang benar. Ya, dia membutuhkan nasihat. Ya, maka hendaklah dia membuka saluran nasihat itu ya sebesar-besarnya buka pintu untuk eh, menambah apa namanya eh, eh, nasihat ini nah demikian dan juga para rakyat ya hendaknya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang benar ya karena kalau mereka men menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar seperti berdemonstrasi ya, membuat ke kekacauan kerusuhan ya unjuk rasa dan lain sebagainya itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa ya itu justru hasilnya kontraproduktif ya tidak mendapatkan tidak sampai kepada apa yang dimaksud maka dari itu di dalam Islam ada cara untuk menyampaikan nasihat yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi ya dengan cara sembunyi-sembunyi nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an karena ada beberapa mafsadat yang menyampaikan apa namanya uh, uh, uh, nasihat secara terang-terangan ya di hadapan rakyat, bukan di hadapan penguasa. Dia menyampaikan nasihat dan peringatan itu bukan di hadapan penguasa. Coba lihat tadi ya hadis yang kita bacakan ya dari uh, dari siapa tadi uh, sahabatnya uh, dari uh, Amr bin Murrah ya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dia datangi uh, Amr bin Murrah mendatangi uh, Sufyan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan menyampaikan hadis Nabi itu kepadanya. Begitulah cara untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa. Ya, nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah. nah, ini pernah uh, apa namanya dijelaskan oleh uh, Utsaimin ya. Nah, demikian ya ada orang seorang pemuda yang datang kepada Syekh ya dengan berani dan apa namanya dan garangnya ya dia berkata kepada Syekh Syekh bin Utsaimin ya Syekh bin Utsaimin dia katakan kepada Syekh bin Utsaimin dengan jarah sakhifah dengan apa namanya dengan keber, eh, dengan keberanian yang ngawur lah gitu ya dia katakan lima adalah taruduna al hukam wa tubayyinu dzalika linnas kenapa engkau tidak membantah penguasa dan menjelaskannya kepada manusia maka Syekh Ibn Utsaimin fi waqarihi wa hilmihi dengan tenang dan santunnya berkata kepada pemuda ini Ya, karena kadang-kadang pemuda para pemuda itu biasanya meledak meletup kan begitu ya. Garang dan ganas begitulah dia. Maka Syekh ya menjawabnya dengan santun dan sabar ya dengan tenang dan berkata walakin an mabdul nasihat sudah disampaikan wallahi ana a'lamtuka ya akhi fulan a'lamtul ikhwan ay anna bayana ma naf'aluhu ma'al walad fihi mafsadatan. Demi Allah, aku beritahu kepadamu wahai akhi kata beliau dan aku beritahu kepada para ikhwah seluruhnya bahwa menjelaskan, membeberkan semua yang kita lakukan terhadap penguasa itu ada dua kerusakan. Jadi ya, semua perkara ya, nasihat yang kita sampaikan pada kepada penguasa itu, peringatan yang kita sampaikan kepada penguasa itu harus kita beberkan di hadapan orang banyak seperti yang dilakukan oleh e, sebagian orang pada hari ini yang mengaku dai atau juru dakwah kan begitu ya dia membeberkan ya eh, kesalahan-kesalahan penguasa ataupun e, ya kita katakan keburukan-keburukan penguasa di mimbar-mimbar ya bahkan di mimbar-mimbar Jumat hingga ya mulai dari atas sampai bawah mulai dari e, kita katakan kalangan atas sampai tukang becak tahu keburukan dan bobrok penguasa. Nah ini tidak baik. Eh, kata Ibn Utsaimin ada dua kerusakan ya, ya dalam hal ini. Ya, kita apa namanya menjelaskan semua yang kita lakukan terhadap penguasa kepada masyarakat. Yang pertama adalah kata beliau, anal insan yaksha ala nafsihi min riya fayub fayubtulu amaluhu fayubtilu amalahu. Seorang insan mengkhawatirkan atas dirinya ria. Ya kalau kita ceritakan semua yang kita lakukan terhadap penguasa, Nah, jangan-jangan nanti kita jatuh pada ria dan ini akan membatalkan amal kita. Nah, demikian akan menghapus pahala amal kita. Jadi nggak semua yang kita lakukan terhadap penguasa perlu kita beberkan kepada masyarakat. Gitu. Kerusakan yang kedua, ya kerusakan yang kedua, annal wulad laulam yuti'u sara hujatan alal uh, indal ammah. Nah, seandainya pemimpin itu tidak tidak mau mengikuti apa yang di nasihat yang disampaikan, maka ini akan menjadi hujah ya e, bagi, bagi masyarakat untuk melawan penguasa. Ya, dan ini akan wahasola mafsadah akbar. Nah, ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar ikhwani Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian ya. Nah, e, di dalam kitab Sahihain ya dari Usamah bin Zaid, annahu qila lahu bahwa ada yang bertanya kepadanya, berkata kepadanya, "Ala tadkhulu ala Utsman litukalimahu?" Kenapa engkau tidak menemui Utsman dan berbicara kepadanya? Maka ya uh, Usama bin Zaid mengatakan kepada orang itu, "Atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'akum?" Apakah kalian anggap ya aku tidak aku tidak akan berbicara kepadanya melainkan aku harus eh, mengabarkannya kepada kalian? Apa, yaitu maksudnya adalah apakah aku harus menceritakan semua yang aku lakukan kepada kalian ya kepada penguasa wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu maduna an aftaha amron la uhibbu an akuna awwala man fatahahu ya sungguh aku telah berbicara secara empat mata dan rahasia kepadanya ya tanpa perlu membuka pintu yang mana aku tidak suka akulah yang pertama kali membuka pintu itu yaitu pintu kerusakan maksudnya adalah pembangkangan terhadap penguasa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an baik di dalam riwayat lain dikatakan ini ukalibuhu fisir sungguh aku telah memperingatkan kepadanya secara rahasia Nah begitulah cara untuk menasihati penguasa ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an yaitu dengan cara rahasia. Nah dengan cara empat mata bukan ya kita meng, apa namanya mem, mem, membeberkan ya eh, keburukan-keburukan penguasa di hadapan uh, masyarakat. Justru ini akan menyebabkan kekacauan. Ya ini tidak akan uh, menghasilkan kebaikan, justru akan menyebabkan kehancuran dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Berikutnya kita angkat dari penelpon di pagi ini ada Saudara Rafli di Tangerang. Silakan, Rafli. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu kasih Ustaz. Uh, saya mau nanya bagaimana jika kita bekerja keras uh, untuk Eh, mengharapkan mendapatkan jabatan yang tinggi di instansi pemerintah. Hmm. Demikian. kalau oh. khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Intinya kita apabila diberi amanah, ya apabila diberi amanah jabatan ya di pemerintahan ataupun dimanapun, maka kita harus melaksanakan itu ya dengan amanah. Ya, artinya dengan sebaik-baiknya kita laksanakan amanah itu kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya dengan tujuan niat melaksanakan itu untuk me, apa no kita katakan ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan pahala akhirat ridho Allah Subhanahu wa taala nah, ya karena la iman liman la amanatalah tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah maka kita pikul amanah itu, kita lakukan eh, tugas dan tanggung jawab kita itu semata-mata kita melakukan melakukannya untuk mencari ridho Allah. Itulah yang Allah ridhoi bagi kita dan itulah kewajiban kita. Ya, tanpa kita berniat uh, dengan embel-embel lainnya agar uh, saya rajin supaya nanti saya cepat dipromosikan dan lain sebagainya. Jangan itu yang menjadi tujuan kita. Ya, kita tidak boleh mengejar-ngejar jabatan. Ya, mengejar-ngejar jabatan itu tidak boleh ya mengharap-harapkannya berambisi untuk mendapatkannya seperti hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ya ya saya uh, ulangi sekali lagi dari hadis dari tadi apa namanya uh, Abu Musa al Ashari Nabi mengatakan inna lan hadza man sa'alahu wa man harasa alaih ya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang minta dan berambisi untuk mendapatkannya jadi berambisi untuk mendapatkan jabatan itu juga tidak baik ya, ya. karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita mendapatkannya karena ya kita memintanya, ya kita berambisi untuk mendapatkannya, wukil ta ilaiha, engkau akan ya maka jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kita diberikan jabatan itu tanpa memintanya, tanpa berambisi untuk mendapatkannya, U'inta 'alaiha, engkau akan di apa namanya mendapatkan bantuan, engkau akan dibantu dalam melaksanakannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan kepada kita untuk memikul tanggung jawab tersebut. Nah demikian ya khanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita dapat jabatan, maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa jangan lama-lama memegang amanah itu kan berat ya. Ikhwanifidina ya azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah kalau sudah selesai ya maka tinggalkan. Baik. Nah, kalau misalnya diberi jabat, uh, eh, tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya lihat diri kita. Sanggupkah kita memikul amanah itu? Ya, karena Nabi mengatakan la yang bagi lil mu'min nafsah. Tidak pantas bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Ya, dikatakan kepada Nabi, bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Nabi mengatakan ayat ta'arrada minal bala ma yaitu dia memikul dia menghadang satu tantangan ya yang tidak sanggup untuk dihadapinya, untuk tidak sanggup untuk dilewati dan dipikulnya. Nah demikian ya kami azani Allah wa ya jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz dan kita masih mengangkat pertanyaan dari penelpon yang kedua sudah ada eh, Abu Zakaria di Tanjung Priok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali uh, tentang kepemimpinan menurut syariat Islam saja. Ya. Uh, eh, pertanyaan kami adalah uh, bagaimana hukumnya seorang Muslim uh, mengangkat pemimpin yang orang kafir gitu. Hmm. Karena kami dapati sebagian warga seperti jabatan RT sekalipun ya saudara. Ya. Hmm. Karena di sana ada orang yang mem, apa menjinirikan uh, eh, RT segitu, uh, eh, orang-orang kafir gitu. Hmm. Bagaimana hukum syariat Islam yang sebenarnya? Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Nah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Innallaha ya'murukum antu tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak untuk memegangnya. Ya, demikian pula di dalam menunjuk pemimpin, mengangkat pemimpin. Hendaklah ya ikhwanifiddin azani Allah wakim ditunjuk dan dipilih orang-orang yang memang layak ya, orang-orang yang memang ahli untuk memegang amanah ini, amanah jabatan ini. <clears throat> ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya. E, seperti misalnya ya, dia ya seorang mukmin yang bertakwa kan begitu ya yang bertakwa, yang memiliki kasih, kasih sifat kasih sayang kan begitu ya, yang berilmu, yang bisa membawa ya orang-orang yang dipimpinnya kepada ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian juga tidak memilih pemimpin dari kal eh, apa namanya eh, kalangan orang-orang kafir ya, kemudian juga tidak mengangkat wanita menjadi eh, pemimpin ya. Nah, itu adalah rambu-rambu yang harus kita perhatikan di dalam menyerahkan amanah ini kepada ahlinya. Ya, sampai-sampai Nabi coba lihat, ini pelajaran ya. Abu Dar, ya Nabi pandang lemah, itu Abu Dar. Coba kita bisa bayangkan Abu Dar, Nabi katakan, ya Abu Dar, ini aroka do'ifan. Wahai Abu Dar, aku pandang engkau ini lemah. Ya, Wah ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku, dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Ya, la ta'ammaranna ala isnaini wa la tawallayanna Maka jangan kamu memimpin dua orang ya. Jadi Nabi mengatakan jangan kamu jadi pemimpin walaupun yang dipimpin cuma dua orang. Dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Ya, jadi coba lihat ya nasihat Nabi, nusah ya, ketulusan Nabi kepada sahabat beliau, ya Abu Dar Al Ghifari yang beliau lihat ya lemah dan tidak mampu untuk memikul jabatan. Nah, itu kepada ya eh, kita katakan saudara kita sendiri ya sama kaum muslimin kalau kita lihat ya maka kita tidak boleh seorang itu tidak pantas ya tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin maka kita tidak boleh mengangkatnya menjadi pemimpin karena itu sama saja dengan menjerumuskannya apa kata Nabi tadi kepada Abu dar Al Ghifari ini uhibbulaka ma uhibbu nafsi aku mencintai bagimu apa yang aku cintai bagi diriku Ya, jadi Nabi tidak ingin menjerumuskan Abu Dhal al Ghifari itu seorang sahabat Nabi. Ya, nah bagaimana pula yang kita katakan uh, derajatnya jauh di bawah Abu Dhar al Ghifari. Ya, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, maka dari itu ya menunjuk dan memilih pemimpin itu adalah suatu tanggung jawab yang besar juga. Maka dari itu dalam Islam tidak semua orang diserahi untuk menunjuk dan memilih pemimpin. Ya dalam Islam, eh, dalam Islam eh, dikenal dengan eh, apa namanya ahlul halli wal akdi ya yaitu orang-orang yang memang layak ya para ahli ilmu orang-orang terpandang ya orang-orang yang berpengalaman yang punya wewenang untuk menetapkan menunjuk dan memilih pemimpin yang yang kapabilitas yang yang apa namanya yang layak untuk memimpin nah demikian ya dan tentunya kalau orang kafir ya kemudian juga wanita itu termasuk yang ya kita tidak boleh menyerahkan amanah jabatan untuk memimpin kaum muslimin kepada mereka wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih dan uh, satu pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat dari Umu Zahra di Jakarta dan ini pertanyaan terakhir saja di kesempatan pagi ini. Ustadz bagaimanakah kita bermuamalah dengan uh, uh, dalam hal ini oknum pemerintah jika kita menjual suatu barang ke instansi pemerintah tertentu yang dengan melakukan eh, melalui proses tender eh, sehingga agar kami bisa mendapatkan order tersebut maka kami bekerja sama eh, menaikkan harga lebih dari yang sesungguhnya yang mana kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada mereka. Di samping itu kami menjanjikan sebagian keuntungan kami untuk diberikan kepada mereka. Bagaimanakah hukum kerjasama seperti ini dan bagaimana hukum uang yang kami dapatkan? jasa kelahiran Ya, ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah berbicara tentang ar-rasi wal murtasi. Salah satu bentuk kedzaliman eh, penguasa adalah menerima suap. Ini kejahatan penguasa ini menerima suap. Dan kejahatan rakyat ya salah satunya adalah menyuap. Jadi Nabi melaknat kedua-duanya yang menyuap dan menerima suap. Ya. Nah, tadi juga kita sudah singgung mengenai hadiah ya hadiah kepada pejabat itu termasuk kategori suap ya nah termasuk kategori suap dan termasuk hulul ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya nah di antara kasus yang terjadi pada zaman sekarang ini adalah sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali oleh karena itu beberapa ya orang pernah mengajukan ya satu pertanyaan bolehkah seorang muslim memberikan hadiah pemberian ya tips lah kepada seseorang agar orang tersebut memberikan sebagian hak si muslim. Nah, nah dalam hal ini Khonifuddin ya beberapa orang ulama membolehkannya. Mereka berkata hadiah tersebut tidak termasuk suap ya sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran ya untuk menghilangkan kebenaran dan membenarkan yang batil. Sementara kasus seperti ini tidak termasuk. Nah demikian Khonifuddin. Nah itu Eh, eh, apa namanya pendapat sebahagian atau sejumlah ulama. Adapun yang lainnya mengatakan ya ini tidak boleh sama sekali ya apa namanya me, eh, melakukan tindakan seperti itu ya. Nah, karena memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka berarti turut membantu mereka untuk melakukan kezaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Nah ini artinya bekerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Nah demikian wallahu alam bisawab. Dan hadiah yang diterima oleh pejabat itu termasuk gulul. Ya korupsi, maka tidak boleh membantunya dalam melakukan gulul dan korupsi tersebut. Nah, di dalam tender mentender ini, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kalau di sana ada ya semacam ya, bentuk yang berbau suap, ya untuk meluluskan dan melicinkan ya apa namanya eh, hal itu kepada kita dengan cara yang batil dan melenyapkan al-haq kebenaran, menghapuskan al-haq atau kebenaran, mendolimi dan mencurangi hak orang lain, maka ini termasuk bentuk-bentuk suap, ya, bentuk-bentuk riswah yang diharamkan ya di dalam Islam. Ya maka ya lalulah eh, jalanilah prosedur apa adanya. Ya kalau memang gagal, ya anggaplah itu bukan rezeki, kan begitu ya. Nah, karena apa namanya dunia ini tidak selebar daun kelor, ya banyak uh, ardullahi wasi'ah. Nah. Ya, uh, bumi Allah ini luas, ya masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, seandainya seorang itu memikul kayu bakar, mengambil kayu bakar di hutan, memikulnya ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia apa namanya apa namanya meminta-minta ya dengan cara seperti itu apalagi dengan harus menyuap ya dan lain sebagainya diberi maupun tidak diberi nah demikian ikhwanifiddin azan Allah wa iyyakum jami'an nah demikian jadi mengemis-ngemis tender seperti itu apalagi harus menjalani suatu kebatilan maka dihindari ya Nabi SAW mengatakan mantaraka syai'an lillah mantaraka lillah ya awadahullahu bima huwa khairan minhu Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan e, mengganti dengan yang lebih baik darinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri baginya jalan keluar dan ditambah lagi bonusnya yaitu e, memberinya apa namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita hendaknya Eh, bisa bertakwa kepada Allah di dalam bab eh, mencari rezeki ini ya. Nah demikian. Apalagi eh, dalam satu hadis Nabi telah mengingatkan, saya ati alan nasi zaman la yubali fihil mar bima akhadal mal ya abihillin ambi haram. Nah, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Nabi mengatakan akan datang satu zaman pada umat manusia di mana mereka tak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, mendapatkan harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram ya seperti uh, satu uh, kita katakan uh, semacam uh, gojekan lah kita katakan di kalangan masyarakat awam ya ya gurawan kita katakan ya tapi serius juga gurawan ini mereka mengatakan cari yang haram saja susah apalagi yang halal kan begitu ya nah. seolah-olah untuk mencari rezeki Allah pada hari ini nggak bisa kecuali dengan cara yang haram dan inilah satu kebatilan bumi Allah masih luas, masih banyak yang bisa kita lakukan ya dengan cara-cara yang halal untuk meraih rezeki yang halal. Nah demikian. Karena Nabi mengingatkan ya uh, lahmun nabata min suhtin ya uh, eh, faharamun alaih jannah. Ya daging yang tumbuh dari harta yang haram maka uh, an-naru aula bihi ya haram atasnya jannah haram atasnya sorga dan neraka lebih pantas cocok untuknya. Nah demikian ya khanifiddin azan ya Allah jami'an. Jadi urusan tender mentender ini saya juga kurang mengerti bagaimana bentuknya. Tapi kalau di sana ada unsur suap menyuap, ya melicinkan hak kita dan merugikan hak orang lain, ya dengan cara yang batil, ya bertawun alal ismi wal udwan, maka lebih baik tinggalkan. Nah kalau ada syubhat juga, ya maka ya memanitaq syubhat fakadista bro ali dinihi wa irdih Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamat, mensucikan, membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Nah demikian wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang yang menjerumuskan dirinya ke dalam syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz dan pertama, eh, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita untuk di pagi hari ini Ustaz. Langsung saja kami persilakan Ustaz untuk penutup perjumpaan kita. Silakan. Ya, uh, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya demikianlah uh, kajian kita pada pagi ini ya berkaitan dengan uh, dosa yang ke-16 yaitu dosa pemimpin yang mengkhianati mendolimi rakyatnya. Ya, uh, dan tadi sudah kita sampaikan panjang lebar beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini dan sudah jelas ya sebenarnya masalah ini dan betapa berat ancaman yang diterima oleh para pemimpin yang berlaku zalim terhadap uh, rakyatnya di antaranya Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat tidak akan melihatnya tidak akan mensucikannya dari dosa dan Allah tidak akan memberikan azab yang pedih baginya diharamkan atasnya jannah dan tempatnya di dalam neraka ya dan dia akan mendapatkan kegelapan kegelapan pada hari kiamat nanti ya dan dia akan menyesali apa yang telah ya dia lakukan nanti ya, mendatangkan penyesalan dan kehinaan nanti pada hari uh, kiamat dan uh, banyak lagi uh, kita katakan ancaman-ancaman yang berat dan besar kepada para pemimpin yang mendolimi, mengkhianati, ya berbuat aniaya dan semena-mena terhadap rakyatnya. Maka dari itu Khanifuddin ya karena beratnya jab, uh, memegang amanah jabatan ini Nabi melarang ya kaum muslimin ya kita meminta-minta jabatan dan berambisi untuk mengejarnya. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya eh, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan jazakallah khairan atas uh, materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz dan keluarga. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah uh, selama kurang lebih eh, uh, 80 menit lebih eh, tadi kita telah menyimak pemaparan dari dosa eh, besar yang ke-16, pemimpin yang berkhianat dan dolin terhadap rakyatnya. Dan nantikan pembahasan dari selanjutnya di setiap Selasa pagi jam 8 sampai dengan selesai kajian bersama Alustad Abu Ehsan Al-Maidani Hafirullah dari Eh, kediaman beliau di eh, kawasan kota Medan Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program berikutnya dialog interaktif kesehatan herbal bersama Dr. Eh, Kardi Hafirullah setelah beberapa jeda yang berikut ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Apabila salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaklah ia membandingkan musibah yang ia alami dengan wafatnya Nabi. Karena sesungguhnya wafat Nabi adalah musibah yang paling besar. Wafat Nabi adalah musibah yang paling besar. Di detik-detik terakhir, seraya mengangkat tangannya ke atas. Ma'alladzina an'amta alaihim minan Ma'alladzina an'amta alaihim minan أنعمت wa Siddiqin wa syuhadai wa Salihin bersama orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah yaitu para nabi as-siddiqin